Bismillahirrahmanirrahim. wa an la ilaha Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ala Muhammadin wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Kita masuk kepada bab yang ke-7. Qala al-mu'allif al-jaza'u min jinsil amal. Sebab yang ketujuh, bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Dan ini adalah termasuk kaidah yang paling menyeluruh di alam semesta ini. Seluruh takdir Allah dan seluruh syariat Allah itu berkisar seputar ini, balasan sesuai dengan jenis amalan. Makanya kalau kita diminta mengumpulkan dalil tentang masalah ini, baik di Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka ini akan amat banyak sekali. Karena seluruh ketentuan akan kembali kepada kaidah yang yang bersifat semesta ini, balasan sesuai dengan amalan. Qal alaina fi hadhil masaibil muhirah. Di dalam musibah-musibah yang membingungkan ini, kita wajib an ammala anna jazaa'a min jinsil amal untuk merenungkan bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalan. allana qadir takabna ba'dal ma'asi. Barangkali kita telah melakukan sebagian kemaksiatan ala ba'di ibadillah terhadap sebagian hamba Allah yaitu barangkali kita memiliki kegoliman kepada sebagian saudara kita. kabar zalimuna alaina bimisli zalik. Maka orang yang zalim pun melakukan kemaksiatan terhadap kita. Semisal dengan itu. Farnuhasib anfusana ma'atadakir. Maka hendaknya kita memeriksa diri kita sendiri disertai dengan pendalaman. Li'annallaha hakamun muqsito. Karena Allah itu adalah hakim yang adil. Qala Allah Ta'ala wa tadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim itu berkuasa terhadap sebagian yang lain dikarenakan apa yang dulu mereka kerjakan. Orang yang zalim akan diuji dengan dihukum dengan orang yang zalim yang berikutnya. Wa qala jalla dzikruhu Ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. Wahai manusia, hanyalah kezaliman kalian itu akan menimpa diri kalian sendiri. Bagyun itu adalah kezaliman yang terkait dengan hak orang lain. Kalau zulum ini umum, mungkin mendolimi diri sendiri atau orang lain. Kalau bagyun itu kezaliman kepada orang lain. Fajada'u min jinsil amal maka balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah walizalik lidzalik karena itulah karena jazaa'u bumasilan lil amal. Balasan itu sesuai atau setara dengan amalan min jinsihi dari jenis dia fil khairi wasyar di dalam kebaikan ataupun kejelekan faman fatara musliman Allah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib dia. Wa man yassara ala yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang, Allah akan memudahkan bagi dia hutang-hutang dia di dunia dan di akhirat. Balasan sesuai dengan jenis amalan, tetapi apa? Satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan atau lebih untuk kejelekan sekarang. Waman nafasa an mu'minin kurba dan barang siapa meringankan atau menghilangkan dari seorang mukmin kurba yaitu kesulitan besar min kurabi dunia dari kesulitan-kesulitan besar di dunia nafasallahu anhu kan min kurabi yaumil qiyamah Allah akan menghilangkan dari dia atau meringankan dari dia tanfis terkadang artinya adalah meringankan atau menghilangkan kesulitan besar dari kesulitan-kesulitan besar di hari kiamat. Waman man aqala nadiman aqalahu Allah izrasahu yaumal Barang siapa memberikan kebebasan kepada orang yang menyesal, ini terkait dengan apa? Perniagaan. Kalau seseorang membeli suatu barang, ketika belum berpisah maka boleh apa? Boleh untuk melanjutkan atau menggatalkan selama belum berpisah. Tetapi kalau sudah berpisah maka tidak ada apa? Tidak ada lagi pembatalan kecuali kalau sudah ada perjanjian. Maka kalau ini sudah terjadi yaitu apa? sudah ada lagi pembatalan. Kemudian begitu sampai di rumah ternyata sang pembeli menyesal. Lihat ini barangnya sebenarnya tidak cocok. Maka dia tidak berhak untuk apa menuntut pembatalan. Tetapi dia boleh untuk meminta. Dalam artian apa? Meminta belas kasihan dari si penjual. Itu boleh. Si penjual, sebagaimana dijelaskan oleh para fukaha dia memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, dia melanjutkan jual belinya. Tidak ada pembatalan. Itu hak dia. Itu boleh. Atau dia memilih untuk apa? Memaafkan orang yang menyesal tadi. Sudah uangnya dikembalikan, barang juga dikembalikan uangnya kita kembalikan ke pembeli dan barang itu dikembalikan kepada kita, itu namanya apa? Akorana diman, memberi e, membebaskan orang yang menyesal. Maka sang penjual akan mendapatkan pahala. Aqalahullahu isratahu yaumal qiyamah. Allah akan membebaskan dia dari ketelir, e, dia pada hari kiamat. Setiap kita pasti punya keterjelinciran. Tetapi Allah Ta'ala akan membebaskan kita sebagaimana kita membebaskan saudara kita. Wa man tatabba'a awrata akhih, tatabba'a Allahu awratah. Dan barang siapa mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan dirinya. Balasan sesuai dengan amalan. Ini masing-masing ucapan, masing-masing ada dalilnya. Tapi tidak perlu kita bahas sekarang terlalu panjang ini. Wa man dharra musliman dharallahu bihi. Barang siapa berusaha menimpakan bahaya kepada seorang muslim, Allah akan menimpakan bahaya kepada dia. Wa man syaqqa syaqqallahu alaih. Barang siapa mempersulit seorang muslim, Allah akan mempersulit dirinya. Wa man hazala musliman dan barang siapa menelantarkan yaitu tidak mau memberikan pertolongan kepada seorang muslim fi maudhi'in yajibu nusratuh di suatu keadaan yang wajib untuk dia itu ditolong fihi dalam perkara tersebut qadarahullahu fi mawdhi'in tertulis di sini yajibu tetapi di sebagian di sebagian naskah yuhibbu barangkali yang lebih tepat adalah yuhibbu tapi memang aslinya yajibu di sebagian naskah yuhibbu nusratahu fi Allah akan menelantarkan dia Allah tidak akan menolong dia dalam suatu kondisi yang dia suka dia senang apa dia suka untuk tertolong di situ Barang siapa tidak mau menolong, dia tidak akan ditolong. Waman samaha samahallahu lah. Barang siapa memberikan maaf, Allah akan memberikan maaf kepada dirinya. Warrahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang, mereka akan disayang oleh Ar-Rahman. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan hanyalah Allah itu menyayang, eh, menyayangi dari para hambanya yang penyayang. Waman anfaqa unfiqa alaih. Barang siapa memberikan infak, Allah akan membalas memberikan infak kepada dirinya. Waman man au'a u'iya alaih. Barang siapa mendengar pembicaraan saudaranya, maka pembicaraan dia juga akan didengar. Ini bagian dari apa penghormatan. Saudaranya bicara, kita dengarkan baik-baik. Maka nanti ketika kita bicara, kita juga akan dibalas dengan yang seperti itu. Ucapan kita pun didengarkan. Waman asa an haqqihi afallahu lahu an haqqihi. Dan barang siapa memaafkan dari hak dirinya, dia punya hak terhadap suatu kezaliman tapi dia memilih memaafkan, maka Allah pun akan memaafkan dirinya untuk perkara yang terkait dengan hak Allah. Waman jawaza e, tajawaza Allahu anhu. Ini sama memaafkan. Barang siapa memaafkan, tajawaz yaitu memeriksa kemudian melewati saja, skip maka Allah juga akan memaafkan dia. Tidak di, tidak dituntut kesalahan dia yang diperiksa tadi. Wa man istaqsa istaqsallahu alaih. Barang siapa memeriksa secara terperinci, memeriksa kesalahan saudaranya terlalu teliti, maka apa? Allah pun akan memeriksa kesalahan dia dengan secara teliti pula. Fahada syar'ullahi wa qadruh. Maka ini adalah syariat Allah dan takdir Allah. Wa wahyuhu wa sawabuhu wa iqabuh wahyu dia juga demikian, pahala dia juga demikian, hukuman dia juga demikian. Kulluhu qa'imun bihadal asal. Semuanya tegak dengan prinsip ini. Prinsip apa itu? Al-jaza min amal. Karena tadi nutujan sebagaimana engkau berbuat, begitu pula engkau akan diperlakukan. Wahuwa ilhaqun nabir binabih. Yaitu menggabungkan sesuatu dengan yang setara dengan dia Barang siapa berbuat dolim dengan lidahnya, maka lidahnya akan dihukum. Barang siapa berbuat dolim dengan tangannya, tangannya akan dihukum. Demikian seterusnya. Wa'tibarul misal bil misal. Dan menilai sesuatu dengan yang semisal dengan dia. Selesai dari I'lamul ini Maka mata nutudan. Maka sebagaimana engkau berbuat, begitu pula engkau akan dibalas. Orang Imam Ibnu Qayyim rahimahullah I'lam anna laka dunuba. Ketahuilah bahwasanya engkau itu memiliki dosa-dosa. Bainaka wa Allah. Antara dirimu dengan Allah. Tahofu awakibaha. Yang engkau takut akibatnya itu. Wa tarjuhu an ya'fuwa anha. Dan engkau berharap Allah itu memaafkan terhadap dosa-dosa tadi. Wa yaghfiraha lak. Dan mengampuni dia. Mengampuni dosa tadi untukmu wayahabaha laka ya, mengkaruniakan dosa tadi untukmu yaitu sudah dimaafkan saja wa ma'ahada la yastaqsir la yaqtasir ala mujarrafil afu wa musamaha sekalipun demikian sekalipun kamu itu punya dosa ternyata Allah Ta'ala tidak semata-mata memaafkan dan sama musamaha memaafkan hatta yun'ima alaik sampai bahkan Allah itu memberikan nikmat kepadamu Bukan hanya memaafkan, bahkan masih terus kita ini diberi nikmat. Wa yukrimat. Dan Allah itu memuliakan dirimu. Wa yajribu ilaika minal manafi'i wal ihsan. Dan mendatangkan kepadamu manfaat-manfaat dan kebaikan. Fauqa tu'amilu. Melebihi apa yang engkau bayangkan. Ya, karunia ya Allah setiap detiknya banyak sampai pada kita setiap saatnya lebih dari 10 jenis kenikmatan dan seterusnya dan seterusnya. Fa'idha kunta tarju hadha min rabbi. Maka apabila engkau mengharapkan ini dari Rabbimu, an yuqabila bihi isa'atak untuk Allah itu menghadapi kejelekanmu dengan kebaikan, memaafkan dan memberikan nikmat, sama awlaka, maka alangkah lebih pantasnya untukmu wa ajjarab dan lebih layaknya untukmu antu amila bihi khalqah untuk dengan itu pula engkau mempergaul, mempergauli makhluknya, bermuamalah dengan makhluk Allah. Wa tuqabila bihi isa'atahum. Dan dengan itu engkau e, menghadapi kejelekan mereka dengan memaafkan pula. amila Allahu hadhil muamalah agar Allah pun mempergauli engkau dengan pergaulan yang semacam ini, mensikapi engkau dengan sikap yang semacam ini pula. Fa'inna jaza min jinsil amal. Karena sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Fakama ta'malu ma'an nasi isa'atihim. Maka sebagaimana engkau beramal bersama manusia di dalam kejelekan mereka, fi hakik, di dalam hakmu, yas'alullahu ma'aka fi dhunubik. Demikian pula Allah akan bersikap kepadamu, berbuat kepadamu di dalam dosa-dosamu, wa isa'atik dan kejelekanmu. Jaza awifaqa sebagai balasan yang sesuai. Fangtabin ba'da jaza au awuqfu Maka setelah ini silahkan engkau membalas atau engkau memaafkan au ahsin atau bahkan engkau berbuat kebajikan au utruk atau engkau tinggalkan. Maka mata nutujan. Sebagaimana engkau berbuat, begitu pula engkau akan dibalas. Wa sama taf'alu ma'a ibadih yuf'alu ma'at eh, Yaf'alu ma'at sebagaimana engkau berbuat bersama para hamba Allah, begitu pula Allah akan berbuat kepadamu. Faman tahawwara hadzal makna, maka barang siapa menggambarkan makna semacam ini di dalam jiwanya, wa syaghala bihi fikrahu dan dengan itu dia mensibukkan pikirannya, hana alaihil ihsan ila ma asaa ilaih akan menjadi ringan bagi dia untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada dirinya. Memang ini perlu apa? Jiwa yang besar. Membalas kejelekan dengan kebaikan. Walaupun tentunya apa? Boleh kita membalas kejelekan dengan kejelekan. Tetapi demi kemaslahatan yang lebih besar, agar suatu saat ketika kita dalam bahaya, Allah Ta'ala bisa memaafkan kita dan menolong kita, hendaknya kita memiliki apa? Bagian. Memiliki ada beberapa saham di dalam bab ini. Membalas kejelekan dengan kebaikan. Agar kejelekan kita pada Allah pun, Allah membalas dengan kebaikan. Kita harapkan yang demikian berasal dari pada ilmu kawal al babu Fahmin, bab yang ke-8, Utruku kasrota shikayatin nas. Tinggalkan memperbanyak mengeluh kepada manusia. Lam yumkin an Memang tidak mungkin untuk kita itu selalu diam. Wala nusyawira ahadan abada. Dan tidak mungkin kita itu tidak bermusyawarah kepada seorang pun sama sekali fil masaib di dalam musibah-musibah. Jelas kita perlu teman dekat untuk musyawarah, untuk menyampaikan keluhan, untuk apalagi minta nasihat dan bimbingan dan pengarahan dan juga saran itu wajar. Manusia memang demikian dikatakan insan karena apa ya ini bil ghaib merasa akrab dengan yang lain. Wala siyama idza kanat taqtabi amalan muhimma terutama apabila Musibah tadi itu menuntut kita untuk melakukan suatu amalan yang penting. Sanah taju ila masyurati sadiqah. Maka kita perlu untuk apa? Mencari musyawarah dengan sahabat dekat. Al-Khabir yang pandai, yang ahli. Bukan sahabat yang tidak paham tentunya. Tapi sahabat yang memang sudah berpengalaman dan sebagainya. Hatta yakuna sa'yuna dan rasyida. Agar langkah kita nanti itu menjadi lurus dan terbimbing. Walakin al-madmu akan tetapi yang tercela adalah al-iksaru min syikayatil makhluk. Yaitu kita memperbanyak mengeluh kepada makhluk, saya syukur alaihim. Akhirnya kita memberatkan mereka. Kita membuat mereka jadi berat sendiri. Masing-masing manusia punya kesulitan dan problematika. Maka jangan kita menambah beban mereka dengan kesulitan kita juga. Lakukan semuanya itu secukupnya saja. Au yas'uru ba'dal i'timad atau yus'iru ba'dal i'timadi di Allah atau mengesankan lemahnya ketergantungan kita kepada Allah, lemahnya bertopangnya kita kepada Allah, au yumi wujudal ghibah atau mengisyaratkan adanya ghibah justru. Awin namimah atau mengadu domba, mengadu satu sama lain. Au ghaira dzalik atau perkara yang selain itu min adrari syikayah dari bahaya-bahaya pengaduan. Terutama kalau apa musibah itu terkait dengan perbuatan sebagian orang yang tidak kita sukai. Kemudian kita mengeluh kepada lawan dia. Akhirnya terjadi apa? Terjadi permusuhan yang semakin mengeras. Qala Allah Ta'ala an-nabiyyi Ya'qub alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan nabinya yaitu Yakub yang dijuluki dengan apa itu? Israel. Israel dikatakan Israel karena beliau adalah apa? Abdullah wa hamba Allah dan pilihan Allah. Ma'asyid dari hudni disertai dengan kerasnya kesedihan beliau min mata idi ba'di aula dari maka dari sebagian anaknya itu qala innama ashku basi wa husni ilallah beliau mengatakan hanyalah aku mengeluhkan kesedihan besarku bas itu adalah sidatul huzn wa ini umum kesedihan ilallah kepada Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah perkara yang tidak kalian ketahui. Ada kitab khusus yang membahas tentang faedah dari surat Yusuf. Ada mencapai berapa? Seperti yang disebutkan Ibnu Qayyim, mencapai lebih dari seribu faedah kisah Nabi Yusuf ini. Dari sini kita mendapatkan apa faedah bahwasanya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam adalah penyabarnya luar biasa Walaupun ujiannya amat berat, seorang ayah ter, e, terpisah dari anak yang paling dia cintai lebih dari 40 tahun. Memang tidak ada dalil yang terang-terangan mengatakan 40 tahun, tetapi setelah dihitung-hitung sesuai dengan korinah yang ada di dalam Al-Quran, maka yang dirojihkan oleh sebagian mufasirun dan juga dirojihkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Asadi adalah beliau terpisah dari anaknya itu selama 40 tahun. Ternyata dalam suasana yang semacam itu sampai pada matanya buta pun beliau hanya mengeluh kepada Allah Taala bukan kepada manusia. Tapi beliau memberikan isyarat wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu suatu ilmu dari Allah yang tidak kalian tahu, yaitu apa? Beliau tahu bahwasanya Nabi Yusuf itu masih hidup dan tinggal di suatu tempat sana ya. Beliau rindu belum sanggup untuk mencapai tempat tersebut. Hmm. Baik atarawna husna ahadikum a'zama min husni nabiyillah Yaqub alaihi salam. Apakah kalian mengira bahwasanya kesedihan salah seorang dari kalian itu lebih besar daripada kesedihan Nabiullah Yaqub alaihi salam? Iqra'ul ayatil lati qablaha. Bacalah ayat-ayat yang sebelumnya. Misalnya kita akan mendapatkan betapa besarnya ujian yang beliau alami dan juga besar, betapa besarnya ejekan anak-anaknya itu menunjuk bahwasanya beliau itu adalah sesat. Padahal Nabi. Wa ma'adzalik lam yashku illa ilallah. Sekalipun demikian, beliau tidak mengeluh kecuali kepada Allah Arhamir Rahimin. Oh ini salah kita ini. Simnya harusnya pakai hak bukan sim. Arham. Qala al-Kharazim rahimahullah Qauluhu ta'ala wa tawalla anhum. Ketika Nabi Nabi Yakub menerima berita kesedihan tentang apa tentang Bunyamin kalau memang nama ini benar saudara Nabi Yusuf bahwasanya beliau juga ditahan maka beliau berpaling dari mereka berpaling dari anak-anaknya itu yakni wa a'rada Yaqubu an bani Nabi Yakub berpaling dari anaknya anak-anaknya hina balaghuhu khabar Bunyamin. Ketika mereka menyampaikan kepada beliau berita tentang Bunyamin, fahina'id fanaha hubnu. Ketika itu mencapai puncak mencapai puncaklah kesedihan beliau. Wasqadda jabala'u dan semakin keras ujian yang beliau alami. Wa balagha dan mencapai puncak kekerasan eh, jahat apa jahduhu bukan jahat tapi jahat yaitu keras beban yang amat keras. Wahayyaza hubnahu ala Yusuf. Dan itu dan hal itu membuat bergerak kesedihan beliau terhadap Yusuf. Setelah sekian lama beliau menahan kesedihan tentang Nabi Yusuf, sekarang kesedihan anak yang kedua menambah berlipat beban terhadap kesedihan yang pertama. Fa inda izin a'rada anhum. Ketika itu pun beliau berpaling dari mereka wa qala ya asafa ala Yusuf. Ketika itulah beliau mengatakan, alangkah besarnya duka citaku terhadap Yusuf. Bukan Bunyamin, tapi bahkan Yusuf. Karena memang yang paling dicintai adalah Yusuf. Maka yang disebut justru Yusuf lagi. Karena memang beliau adalah Nabi dan Rasul yang amat mulia Nabi Yusuf ini. Al-Asabu Asyadul Hazan. Asab itu adalah kesedihan yang amat keras. Ya asaba maknanya ya asabi duka citaku. Wa ma jaddada hudnahu ala Yusuf. Hanyalah musibah tadi itu memperbaharui kesedihan beliau terhadap Yusuf. Inda wujudi hadil waqi'ah. Ketika terjadinya musibah ini, eh, kejadian ini. Yaitu apa citaannya Bunyamin. Lianna husnal qadim idha sadafahu hudnun akhar. Karena kesedihan yang lama apabila ditabrak atau sodapa bertabrakan atau berjumpa dengan kesedihan yang lain karena dalika aril qalb yang demikian itu semakin menyakiti hati wa a'zama hayjanil hudnil awal dan semakin memperbesar gejolak terhadap hayjan yaitu gejolak kesedihan yang pertama sama qala mukammim ibnu nuwairah ini adalah dari dari orang jahiliyah syair jahili lama ra'a qabran jayyida ketika dia melihat kuburan yang baru, jajada ala akhihi Malik. Maka pemandangan tadi memperbarui, memperbaharui kesedihan dia akan saudaranya yang meninggal yang namanya Malik. Yaqulu aqabki kulla qabrin ra'aituhu laqad sawa bainal liwa wajakatiku wajakatiku dia mengatakan yaitu orang lain berkata kepadaku Apakah engkau menangisi setiap kuburan yang engkau lihat? Ra'aitahu. Kemudian menyebutkan apa? Ini lawa wallahu alam apa eh, sawa, enggak tahu apa artinya. Lawa artinya adalah melipat, yaitu setiap lipatan dan setiap hantaman itu justru memperbaharui kesedihan yang pertama. Jadi dia tidak menangisi setiap kuburan, tapi setiap kuburan yang dia lihat membuat dia menangisi kuburan yang pertama. Ini orang jahiliyah. Fakultu lahu innal asa yab'atul asa faja'ni fahadha kulluhu qabra fahadha kulluhu qabru malik qabru maliki maka aku katakan pada dia sesungguhnya kesedihan itu akan membangkitkan kesedihan maka biarkan aku sesungguhnya kuburan ini semua sebenarnya adalah kuburan malik kata dia baik fa'ajaba bi anna al-hudna yujaddidul hudn maka beliau maka dia menjawab bahwasanya kesedihan itu memperbaharui kesedihan wakil ada ahli tafsir mengatakan inna Yusuf wa Bunyamin lama kana min ummin wahidah manakala dua orang ini adalah dari dua saudara ini adalah dari ibu yang sama karena memang menurut kisah Yakub memiliki dua ibu karena Yakub yatasalla ala Yusuf ala Bunyamin Yakub itu menghibur diri yatasalla menghibur diri akan ketika eh, hilangnya Yusuf dengan apa dengan hadirnya Bunyamin Falamma hasala firaqu Bunyamin, manakala terjadi perpisahan dengan Bunyamin, dada husnuhu alaih, bertambahlah kesedihan beliau kepada Yusuf. Eh, wa wajajahu eh, apa? Wa wajajahu bertambah kesedihan beliau, wajah yaitu kesedihan. Wajadada husnahu memperbaharui kesedihan beliau ala Yusuf terhadap Yusuf. Lianna Yusuf kana aslal musibah karena kepergian Yusuf itu adalah asal dari musibah. Pokok dari musibah. Wa qad i'tarada ba'dul juhal ala Ya'qub. Sebagian orang yang bodoh membantah Nabi Ya'qub alaihi salam fi qawlihi ya atafa ala Yusuf. Terhadap ucapan beliau, alangkah besarnya duka citaku kepada Yusuf. Faqal hadis syikayah. Ini adalah ini adalah keluh kesah. Bagaimana seorang nabi mengeluh semacam ini? Wa izharu jaza dan ini menampakkan kesedihan, menampakkan keluh kesah. Fala yaliku bi ulumi mansabihi dzalik. Ini tidak pantas, tidak sesuai dengan tingginya posisi Yakub sebagai nabi. Walaisal amru kama qala hadzal jahil. Bukanlah perkaranya itu seperti yang diucapkan oleh orang yang bodoh ini, al-muqtarid yang membantah Nabi Yakub. Lianna Yakub alaihi salatu wassalam syaka ilallah. Karena Nabi Yakub alaihi salatu wasallam itu mengeluh kepada Allah, asqatu wa husni ilallah, la minhu. Bukan mengeluh mengeluhkan Allah kepada makhluk. Bukan mengeluh tentang Allah, tetapi mengeluh kepada Allah. Faqawlu ya asafa ala Yusuf makna ya Rabbi irham asafi ala Yusuf. Maknanya adalah wahai Rabbku, kasihanilah kesedihanku kepada Yusuf. Karena ya, ini adalah apa? ya adalah badal dari unadi atau badal dari adu perlu maf'ul lebih, maf'ul lebih. tadinya apa Rofi, ya Rofi. Waqad zakara Ibnu Al-Ambari an ba'dul lughawiyyin Ibnu Al-Ambari terkenal ahli bahasa yang luar biasa yang saking terkenalnya rajin belajar sampai-sampai ketika dikasih hadiah e, hamba sahaya yang paling cantik pun beliau tidak tidak tidak peduli tidak sempat mendatangi hamba sahaya itu karena sibuk menulis Annahu lidau nida'u Ya'qub bil atas seruan Ya'qub dengan juga kita tadi filullah minal majaz di dalam bahasa eh, di dalam lafaz itu termasuk gaya bahasa yang diperbolehkan majaz ay eh, ma yajuzu fil gaya bahasa yang diperbolehkan yakni bihi ghairal mudhir eh, ghairal mudhir yaitu beliau tidak menampakkan fil lafaz tidak beliau tidak menampakkan uh, beliau tidak menampakkan bukan duka citanya tetapi apa keluhannya tadi di dalam lafaz beliau wa talfisuhu e, ringkasan dari kalimat tadi ya ilahi irham asafi wahai sembahanku kasihanilah kesedihanku wa anta ra'i asafi dan engkau adalah yang melihatku akan duka citaku au hada asafi atau maksudnya adalah ini adalah kesedihanku, karena adalah atas Maka Nabi Yakub memanggil kesedihan tadi fil di dalam lafadznya. Wal fil makna. Sementara yang dipanggil adalah yang lain di dalam maknanya. Ini kembali kepada apa? Kepada kedalaman i'rab. Karena boleh, ya, ternyata yang dipanggil adalah atas tadi sebagai mas'ul bihi. Wala ma'san dan ini tidak ada dosa di dalam yang semacam itu Islam yang Islam yang solikul Islam yang solikul lisanu bi min muksin karena lidah beliau tidak berbicara dengan kalimat yang membuat dosa. anahu lam yashku illa ila rabbihi azza wa jal. Karena Nabi Yakub tidak mengeluh kecuali kepada Rabbnya azza wa jal. Malam maka qauluhu ya asafa ala Yusuf syakwa ila rabbih. Manakala ucapan beliau tadi itu adalah keluhan kepada Rabbnya karena ghaira malumin fi syakwa. Beliau tidak tercela di dalam keluh kesah beliau tadi karena mengeluhnya pada Allah. Menumpahkan segala kepedihan hati kepada Allah. Ini boleh. Wakil ada ahli tafsir yang menyatakan Inna yakut lama musibah, musibatuh manakala musibah beliau itu semakin besar wasat bala'uh dan rencana yang beliau alami itu semakin keras Wa mihnatuh dan ujian beliau itu semakin menguat. Qala ya asafa ala Yusuf. Eh, asku ilallah syiddata asafi ala Yusuf. Yaitu aku mengeluh kepada Allah akan kerasnya dukacitaku terhadap Yusuf. Walam yusbihi illa ahadin minal khalq. Dan beliau tidak mengeluhkan Allah kepada seorang pun dari makhluk. Bukan mengatakan Allah menakdirkan aku demikian, demikian. Bukan. Bahkan mengeluhnya kepada Allah. Bidalil ya qawlihi innama asku basi wa husni ilallah. Dengan dalil ucapan beliau, hanyalah aku mengeluhkan kepedihanku dan kepedihanku dan juga cintaku kepada Allah. Wa bayabbat ainahu minal huzn. Kedua mata beliau menjadi putih dikarenakan cita tadi. Ay amia. Yaitu beliau eh, dua mata beliau itu menjadi putih Min syiddatil hazn dikarenakan kerasnya kesedihan ala Yusuf terhadap Yusuf. Qal yakni Yaquba inda ma ra'a qawlahum lahu ketika Nabi Yakub melihat bagaimana kerasnya ucapan anak-anaknya itu sendiri hmm. mengatakan apa itu tahta utakuru Yusuf hatta takuna harada au takuna minal halikin kamu terus menerus mengingat Yusuf sampai engkau menjadi lemah dan atau termasuk orang yang binasa ini kalimat yang tidak sopan kepada ayahnya. Apalagi ayahnya adalah Nabi dan Rasul. Wadil wafihim alaih. Dan kerasnya ucapan mereka kepada beliau. Innama asku basi wa husni ilallah. Beliau menjawab, aku hanyalah mengeluhkan kesedihanku dan uh, eh, duka citaku dan kesedihanku kepada Allah. Aklul bas ibaratus syait asal dari bahasa bas adalah yaitu mengisarkan sesuatu sesuatu menjadi apa bergolak, isarah bergolak. Watafriquhu yaitu memisahkan dia dari yang lain. Istilahnya adalah apa? Isaratu al-gubar yaitu abu yang ada di tanah kita korek-korek sehingga bersebaran itu namanya isarah. Wa basun nafas. Basun nafas yaitu dolakan jiwa yaitu kesedihan. Mantawat alaihi yaitu sesuatu yang dikandung oleh jiwa tadi minal ghammi wasal yaitu kegundahan dan kejelekan. Allah Ibnu saya al-bathu asyadul hazan. Bat itu adalah kesedihan yang paling keras. Wa kali anak insan ida satara al-hazan, karena manusia itu apabila menyembunyikan kesedihan, wakatamah dan merahasiakannya, karena hamma, maka jadilah kesedihan tadi menjadi ham, kegundahan. Fa'idha zakarahu li ghairi kalau dia menyebutkan kepada yang lain karena bahasa, maka jadilah itu sebagai pas sesuatu yang berkisar atau yang bersebaran Falbasu asadul hazen, Maka bas adalah kesedihan yang paling keras. Wal al alham. Sementara hazen itu adalah ham. Ini secara mudahnya menurut Ibnu Qutaibah. Walaupun sebenarnya ada perbedaan antara apa? hazen ham dengan gham. Bagaimana kita sebutkan di dalam catatan kaki itu. Fa'ala hada, maka berdasarkan penjelasan ini, yakunul makna, makna dari kalimat itu tadi semua adalah innama asku husnil azim wa husnil qalil ilallah la ilaikum. Hanyalah aku mengeluhkan kesedihanku yang besar dan kesedihanku yang kecil kepada Allah bukan kepada kalian. Lanjutan dari tafsir ini, insya Allah kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam.